Wa akhawatuha al-hamzatu wa ay lil qarib. Adapun saudari-saudari ya yang berfungsi untuk memanggil adalah hamzah dan ai lil qarib. Ini untuk memanggil lafat atau sesuatu yang dekat jaraknya. Wa aya wahaya lil ba'id. Demikian pula di antara saudari-saudari ya yakni da adalah aya dan haya. Ini dipakai untuk memanggil sesuatu yang ba'id, yang jauh. <coughs> Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatakan al-munada khamsatu anwa'in. Munada ada lima macam. Al-mufradul alam. Yang pertama mufradul alam. Wan nakiratul maksudah. Yang kedua nakirah maksudah. Wan nakirah ghairul maksudah. Yang ketiga nakirah ghair al-maksudah. Wal mudhaf. Yang keempat munada mudhaf. Wal musyabbah bil mudhaf. Dan yang kelima munada musyabbah bil mudhaf. Naam, qala syarih berkata pensyarah i'lam anna al-munada mahsurun fi hadhihi al-anwa' allati dzakaraha. Ketahuilah bahwasanya munada telah lewat definisi munada tadi isim yang dipanggil dengan menggunakan ya nida atau saudari-saudarinya. Ketahuilah munada terbatas pada macam-macam yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ini wa ala kismain dan munada itu ada dibagi menjadi dua dua bagian secara hukum i'rabnya Nah, terbagi menjadi dua macam. Kismun yajibu bina'uhu 'ala dham. Macam yang pertama munada yang wajib dimabnikan di atas dhammah ya munada yang wajib mabni dhammah wa huwa mufradul alam wan nakiratul maqsudah yaitu munada yang berbentuk mufradul alam dan munada nakirah maqsudah nanti akan dijelaskan apa itu munada mufrad al alam dan munada nakirah maqsudah yang hukumnya wajib di mabnikan di di dimabnikan dhammah wa qismun yajibu nasbuhu yang kedua Macam yang kedua adalah munada yang wajib dinasab. Wajib dinasab Wahuwa ma baqi. Yaitu sisanya. Yaitu munada nakirah ghair al maksudah kemudian munada mudhaf dan munada musyabbah bil mudhaf. Ini hukumnya dinasab. Hukumnya di, wajib dinasab. Qalak waqad asyara ilal awwalin dan Ibnu Ajurrum rahimahullah taala mengisyaratkan kepada dua macam yang pertama yang wajib dimabnikan dhammah dengan ucapan beliau fal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu yubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin maka munada mufradul alam dan munada nakira maqsudah dimabnikan di atas dhammah dengan tanpa tanwin Nahu contohnya ya Zaidu. Wahai Zaid. Zaid di sini munada. Dia dipanggil. Sesuatu yang dipanggil menggunakan ya nida. Dan hukumnya wajib mabni dhammah dikarenakan Zaid di sini adalah mufradul alam. Bentuknya mufrad al-alam. Dia nama. Nama orang. Wa ya rajulu. Contoh yang selanjutnya ya rajulu, wahai laki-laki. Wahai laki-laki. Ini laki-laki tertentu. Rojulu di sini munada dipanggil dengan menggunakan ya nida. Dan dia bentuknya adalah nakirah maksudah, nakirah yang ditentukan sudah. Nam individunya. Maka di sini dia wajib mabni dhammah, wajib mabni dhammah. Qala syarih berkata pensyarah al-alamu huwa ma ayyana musammahu mutlaqa. Al-alam adalah isim yang ditentukan. Nam zat yang diberikan nama dengannya secara mutlak. Ya lebih ringkasnya al-alam itu nama. Nama orang atau hewan. qad taqaddama fi babin na'ti dan telah lewat dalam bab na'at والنكرة المقصودة هي النكرة التي قصدت في النداء بالإقبال عليها dan nakirah maksudah adalah isim nakirah yang dituju dalam nida dengan cara dipanggil. Nah, artinya nakirah maksudah itu nakirah secara lafaz dia nakirah namun nam dia ditentukan dengan sebab dipanggil sudah ditentukan enam zatnya dengan sebab dipanggil menggunakan huruf nida wahiyya fi babin nida ma'rifatun ala niyatil alif wal lam dan nakira maksudah dalam bab nida dalam babul munada itu dihukumi ma'rifat dihukumi ma'rifat dengan niatan adanya alif dan lam yang masuk padanya. Sehingga diniati ada al yang masuk. faida kulta, jika engkau katakan, ya rojulu, wahai laki-laki. karena kulta, ya ar-rojulu. Maka seolah-olah engkau mengatakan, ya ar-rojulu. Seolah-olah ada al pada di, dalam lafadz ar-rojul. Naam, lakin la yujma'u baina harfin nida wa baina al-alif wal lam. Namun dalam bahasa dalam kalam Arab tidak boleh di, dikumpulkan antara huruf nida ya dan al, al alif wal lam. Ya dalam kalam Arab itu terlarang berkumpul. Naam, huruf nida dan dan al alif wal lam tidak boleh bertemu. Ya, tidak boleh bertemu ya nida dengan al. Li'anna al alif wal lam tukhassis Dikarenakan al-alif wal lam itu fungsinya mengkhususkan dalam bahasa Arab mengkhususkan sesuatu. Ketika isim itu dimasuki al, maka isim tersebut menjadi khusus maknanya. Wa hurufun nida kadzalik, demikian pula huruf-huruf nida ya huruf-huruf yang berfungsi untuk memanggil sesuatu itu juga demikian. Fungsinya adalah mengkhususkan isim yang dimasukinya. Waqad ja'al jamu bainahuma fi darurati syiri dan sungguh telah datang pengumpulan antara keduanya antara yakni da dengan al dalam darurah syair. Ya kalau darurah syair itu beda lagi hukumnya. Sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam selain syair dalam syair dalam darurah syair itu khusus itu ada hukum khusus Naam, kakaulihi ta kakaulihi seperti ucapan menyair, fayal ghulamani allazani farra iyyakuma an tu'qibana syarra. Wahai dua anak muda yang keduanya lari, ya, waspadalah kalian berdua dari membalas kita dengan kejelekan. Nah, di sini dalam bait syair ini yakni da dan al bertemu. Ya al-hulamani. Dan ini dalam durrah syair diperbolehkan. Adapun selain itu tidak diperbolehkan, yakni da dengan al bertemu. Nah, sehingga nah sebagaimana yang dikatakan mensyarah tadi nakira maksudah itu dalam bab ini, bab nida itu dihukumi ma'rifat. Dihukumi ma'rifat dengan diniatkan ada al padanya. Namun secara zahir tidak nampak alnya. Dikarenakan tidak boleh bertemu dalam kalam Arab antara al dengan ya. Kecuali dalam dururah syair. Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala mengatakan wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan tiga macam munada sisanya itu dinasab. Tidak ada bacaan yang lain. Yakni bis salasatil baqiyah yang dimaukan oleh Ibnu Ajurrum dengan tiga macam munada sisanya an-nakirah ghairal maksudah. Yang beliau maksudkan adalah munada yang ghair maksudah wal mudhaf. Kemudian munada mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Kemudian munada musyabbah bil mudhaf. Tiga macam munada ini hukumnya dibaca dibaca nasab. Kemudian pensyarah melanjutkan atau menjelaskan definisi masing-masing tiga munada ini. <clears throat> Amman nakirah ghairul maksud. Amman nakirah ghairul maksudah. Adapun nakirah yang ghairu maksudah. Fakakaulika seperti ucapanmu. Ya rojulan. Ya rojulan. Wahai seorang laki-laki. Iza nadaita rojulan ghaira muayyan. Jika engkau memanggil laki-laki yang belum ditentukan, laki-laki tersebut siapa? Ini bedanya. Kalau nakirah maksudah itu sudah ditentukan. Ya, ketika engkau katakan ya rojulu sudah ditentukan siapa laki-laki yang dipanggil olehmu. Nah, adapun nakirah ghair maksudah itu belum ditentukan orangnya. Maka wajib dinasab munadanya. Wa mislu dzalik semisal itu qaulul a'ma ucapan orang yang buta ya rajulan khudh biyadi wahai laki-laki ambillah tanganku. La yakni rajulan bi'ainih. Yang dimaukan oleh orang buta tersebut. Nah, orang buta tersebut tidak memaksudkan laki-laki tertentu. Bal kullu man ajabahu fahuwa muraduh. Bahkan semua setiap orang yang menyambut seruan orang buta tersebut, maka dialah yang diinginkan oleh orang buta tersebut. Dikarenakan dia tidak tidak melihat ketika dia mengatakan ya rojulan khud biadi wahai laki-laki pegang tanganku tuntunlah aku untuk menyeberang jalan misalnya ya ya dia tidak memaksudkan laki-laki tertentu tapi siapa yang nah menyambut seruan dia yang dalam keadaan buta ya dia yang di, dimaksudkan oleh orang orang buta tadi wa yakunu mansuban munawwana sehingga dinasob dan ditanwin <clears throat> Wan nasibu lahu harfun nida au fi'lun mudmar. Adapun yang menasabkan munada dalam kondisi ini adalah huruf nida yaitu ya atau fi'il yang disembunyikan. Fi'il yang dibuang. Takdiruhu takdirnya adalah unadi. Fi'il mudhari' unadi. Sehingga lafat ya rajulan khud biyadi rajulan dinasab Mana amil yang menasobkannya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang menyatakan yang menasobkannya itu huruf nida. Pendapat yang kedua, ada yang menyatakan yang menasobkan adalah fiil yang dibuang. Takdirnya adalah lafat unadi, fiil unadi. Aku memanggil rojulan, laki-laki. Nah, Qala wa ammal mudhaf. Adapun munada munada mudhaf ini jelas. Ya, mudhaf artinya isim yang mudhaf ke isim setelahnya maka dia juga dinasob ketika dipanggil. Fanahu maka contohnya ya ghulama Zaidin. Wahai budaknya Zaid. Wa ya sahib Amrin. Wahai temannya Amr. Fahada aydan mansubun biharfin nida. Maka ini juga dinasab dengan huruf nida. Wa huwa ghairu munawwan dan dia tidak ditanwin. Ghulam demikian pula sahib tidak tidak ditanwin li'ajlil idhafah dikarenakan dia dimudhafkan ke isim setelahnya. Yang namanya mudhaf itu tidak ditanwin. Naam. Qala wa ammal musyabbahu bil mudhaf. Adapun isim yang atau adapun munada yang musyabbah bil mudhaf yang menyerupai mudhaf fahuwa kullu ma amila fi ma ba'dahu. Yani setiap yang beramal pada isim setelahnya setiap amil yang beramal pada isim setelahnya maka disebut musyabbah bil mudhaf menyerupai mudhaf nahu contohnya ya tali'an jabalan wa ya hasanan wajhuh ya tali'an jabalan wahai seorang yang mendaki gunung wa ya hasanan wajhuh di sini tali'an dia beramal menasobkan jabalan sehingga dia disebut musyabbah bil mudhaf menyerupai mudhaf. Wa ya hasanan wajhuh, wahai orang yang tampan wajahnya. Di sini hasanan dia beramal marafa wajhuh. Wajhu dirafa sebagai fa'ilnya. Adapun tadi jabalan di nasab sebagai maf'ul bihnya. Wa ya marran bi Zaidin, wahai orang yang melewati Zaid. Lafat marran dia disebut musyabbabil mudhaf. Dia beramal pada isim setelahnya, yakni pada lafadz bi Ya Zaid di sini secara mahal kedudukan adalah maf'ul bih. Nah, namun secara nam secara lafadz dia dijer oleh huruf jar ba. Naam. fal awwal amila fi ma ba'dahu nasbu an-nasba. Maka yang maka contoh yang pertama ya tali'an jabalan beramal pada isim setelahnya dengan amalan nasab, menasabkan jabalan. Wasani amila fima ba'dahu rafa. Contoh yang kedua, ya hasanan wajhuh beramal pada isim setelahnya dengan amalan rafa, merofakkan wajhuh. Wasalith amilal jar. Dan contoh yang ketiga beramal mengejarkan. Ya ini lafad ya maran bi zaidin. Qala wa kullu wahidin min minha syabihun bil mudhaf. Dan masing-masingnya disebut menyerupai mudhaf. Asyabih bil mudhaf Naam. Wasyabahu fiha adapun keserupaan yang ada padanya kenapa disebut menyerupai mudhaf? Annal mudhaf amila fil mudhaf ilaih. Keserupaan antara mudhaf dengan bil mudhaf keserupaannya adalah bahwasanya mudhaf itu beramal pada mudhaf ilaih. Ya mudhaf itu beramal mengejarkan mudhaf ilaih wahada amila fi ma ba'dahu adapun musyabbabil mudhaf ini beramal pada isim setelahnya bisa beramal rafa beramal nasab atau ber, beramal mengejarkan sehingga disebut musyabbah bil mudhaf Naam. dan ini juga telah lewat pada bab sebelumnya bab la nafiyah lil jins. Ya, terkait dengan keadaan-keadaan isimnya la. Ya, ada di sana 6 isimnya la yang beramal pada isim setelahnya. Itu pada hakikatnya adalah musyabbah bil mudhaf. Di mana isimnya la isim la tersebut ketika dia beramal pada isim setelahnya hukumnya dinasab. Ya. Telah lewat contohnya la tali'an jabalan. Nah, demikian pula dalam bab munada ini hukumnya dinasab. Ketika dia menjadi munada musyabbabil mudhaf maka wajib di dinasab ya tali'an jabalan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.